Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai an-nasikh wal mansukh yaitu mengenai hukum sebuah hukum dihapus dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian kita wajib mengamalkan enam penghapus tersebut. Dalam artian sebuah lafaz manakala dihapus maka yang dihapus tersebut ditinggalkan kemudian penghapusnya itulah yang kita amalkan. Karena penghapusnya tidaklah apa? tidaklah disyaratkan melainkan harus bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Sekarang kita masuki halaman yang ke-54. Qala Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, aqsamun naskh Pembagian-pembagian penghapusan ini. Yang qasimun naskh Yang qasimun naskh bi bi'tibari an-nassi wal mansukh bi bi'tibari an-nassi al-mansukh ila salat aqsam. Penghapusan itu Ditinjau dari dalil yang dihapuskan terbagi menjadi tiga bagian. Paham ya? Terbagi menjadi berapa? Tiga bagian. Jadi penghapusan itu ditinjau dari dalil yang dihapus itu terbagi menjadi tiga bagian. al awal yang pertama, manusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu. Yaitu enam dalil yang dihapus hukumnya tapi masih tetap lafadznya tersisa lafadznya gitu. Hukumnya dihapus, tapi lafadznya masih ada gitu maksudnya. Paham soalnya ya? Wa hadha huwal katsiru fil Qur'an. Yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Hukumnya yang dihapus tapi lafadznya masih ada. apa maksudnya? Ya? Nah, barakallahu fikum. Masalah apa sih antara kemarin itu? Khamar. Ya kan, pengharaman khamar kan bentuknya kan melalui maratib, tahapan-tahapan. Pertama dulu halal, kedua ada peringatan, ketiga juga ada ultimatum, yang keempat barulah apa? dilarang haram. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Misal contohnya ayatul musabarah. Nah, dua ayat yang berkaitan masalah al-musabarah, perintah untuk saling bersabar. Paham salah ya? Nah, wa huma qauluhu ta'ala dan kedua ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inyakum minkum 20 sabirun." yaghlibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, itu akan bisa mengalahkan 200 musuh. 200 orang kafir. Paham ya itu ya? Naam. Nusikha hukmuha, hukumnya dihapus biqauli ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa." Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan pada kalian Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya ada sifat kelemahan pada kalian dalam artian lemah kalian nggak mampu gitu loh. Akhirnya apa dengan apa menghapusnya? Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika kalian atau jika ada di antara kalian 100 orang yang bersabar, itu akan bisa mengalahkan apa? 200. Kalau ini mungkin. Dalam artian sama-sama banyaknya gitu ya. Nah, barakallahu fikum teman ini 200 ini 100. Kan seimbang walaupun tidak terlalu jauh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah. Dan jika ada pada kalian seribu kaum muslimin yang mereka tentunya bersabar akan bisa mengalahkan 2000 musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala biidznillah dengan seizin Allah taala. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah taala bersama orang yang sabar. Nah, sekarang di sini ada nasikh wa mansukh atau enggak? Ada. Ada penghapus dan ada yang dihapus. Yang dihapus yang mana? Yang dihapus ayat yang sebelumnya tadi. Eh, yang awal mulanya kalau ada 120 eh, orang itu bisa mengalahkan apa? 200, 100, 200. Paham ya? Nah, kalau 20 orang bisa mengalahkan 200. Tapi ternyata setelah diperhatikan lemah kaum muslimin. Akhirnya apa? Dihapus diganti dengan ayat yang selanjutnya yaitu kalau seandainya 100 orang itu bersabar bisa mengalahkan 200. Paham misalnya ya? Kalau ada 1000 orang yang bersabar bisa mengalahkan 2000. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya masih ada enggak kira-kira dalam Al-Qur'an? Jelas masih ada, tapi hukumnya tidak. Yang pertama ini hukumnya sudah tidak berlaku. Yang kedua ini yang berlaku. Paham soalnya ya? Paham soalnya? Berikutnya. Wa hikmatun nasil hukmi duna lafzi. Wa hikmatu naskhil hukmi duna lafzi hikmah tujuan menghapus hukumnya bukan lafadznya. Maksudnya hukumnya yang dihapus tapi lafadznya masih ada hikmahnya apa tujuannya? Bapak usaha bitilawah. Masih tetapnya adanya pahala bacaan. Jadi kalau kita baca masih dapat pahala walaupun hukumnya enggak berlaku. Itu termasuk hikmahnya tujuannya. Bapak usaha bitilawah. Tetap adanya pahala membaca atau pahala bacaan tersebut. Mahum ya? Nah barakallahu fiikum. Karena pahala baca Al-Qur'an banyak sekali. Nah barakallahu fiikum. La nakul alif lam mim harf. Kita tidak mengatakan alif lam itu harf. Naam. Tapi apa? Walakin nakul alif harf wal lam harf wal mim harf. Menunjukkan bahasanya yang masing-masing dapat pahala di situ. Paham ya? Satu huruf saja dapat pahala. Naam. Wa tadhkirul ummah bi hikmatin naskhi dan juga memberikan peringatan kepada umat tentang hikmahnya tujuan penghapusan tersebut. Hikmahnya apa hikmahnya? Hikmahnya semula kan keberatan 20 ngalahkan 100, ngalahkan 200 kan keberatan. Paham belum ini? Akhirnya kalau keberatan itu Allah telah hapus ya, yang pertama itu dengan yang kedua. Bahwasanya setelah melihat kok lemah ada lemah dari kaum muslimin, akhirnya Allah telah apa? Menyatakan penghapusan tersebut dengan firmannya apa tadi? Kalau seandainya ada pada kalian itu 100 bersabar itu bisa mengalahkan apa? 200. Kalau seribu bersabar mengalahkan ribu. Menunjukkan bahwasanya dari yang berat menuju yang ringan. Itu hikmahnya. Nah, karena semua itu ada hikmahnya ya. Allah Taala ketika menghapus itu enggak membiarkan, tapi menggantikan yang lebih apa? Yang lebih bagus. Ima yang semula berat menjadi lebih ringan, ima yang semula ringan jadi berat itu ada juga. Nah, barakallahu seperti itu. Mana sah min ayatin aw nusiha na'ti bi khair minha aw misliha. Na'ti bi khair minha aw misliha. Tidaklah kami menghapus sebuah ayat, nah barakallahu fikum atau meninggalkannya melainkan kami akan menggantikan yang lebih bagus daripada ayat yang dibuang tadi atau yang dihapus tadi nyam atau yang semisalnya paham soalnya ya ayo barakallahu fikum kita lihat di sini asana yang kedua jenis yang kedua manusi khalaftuhu wa baqiya wa baqiya hukmuhu yaitu dalil yang dihapus lafadznya perhatikannya dalil yang dihapus lafadznya atau nas yang dihapus lafadznya tapi masih apa hukumnya masih berlaku masih tetap ada hukumnya ka ayat rojam seperti ayat rojam. Dulu dalam Al-Qur'an Karim ada ayat rojam itu. Cuma lafadznya apa Wallah alam yang masyhur. Perhatikan yang yang masyhur, tapi walaupun ada kritikan adalah apa? Wasyaikhu wasyaikhatu idha zanaya farjumuhuma albattah nakala minallah wallahu azizun hakim. Tapi ini muntakot ada kritikan sini. Perhatikan baik-baik ini. Ini yang masyhur, yang masyhur adalah lafad apa? asyikhu wa syikhatu idha zanaya, paham ya? Orang tua laki-laki ataupun perempuan oh, sudah menikah tadi ya. Nah, ketika kedua-duanya berzina, farjumuhuma albattah. Maka lemparilah batu keduanya sampai mati. Paham ya? Nakalan minallah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala wallahu azizun hakim. Dan Allah taala dat yang maha bijaksana dan juga maha na'am barakallahu fikum perkasa. Nah, ini kenapa ini dikatakan yang masyhur tidak sahih? Dikarenakan tidak ada riwayat Islam yang menunjukkannya. Bisa dilihat dalam syarahnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin terhadap kitab ini, Al-Usul min usul Kemudian ada unsur kritikan di situ. Berarti mafhumnya kalau yang zina itu anak muda enggak dirajam. Misalkan dia anak muda yang sudah menikah, paham ya? Anak muda yang sudah enggak gadis lagi atau tidak bujang lagi berzina karena enggak tua, enggak di, berarti enggak dirajam kan? Lafaznya asy-syekh wa syekhatu. Tua enggak ini? Tua, syekh tua, syekhatu juga tua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan itu yang masyhur lafaznya tadi, yang masyhur tadi. Adapun kalau yang dikatakan sahih atau enggak Allah alam yang jelas. Nah, kalau seandainya kita katakan sahih itu muntakot ada kritikan di situ. Kritikannya apa? Berarti melazimkan nanti kalau misalkan yang berzina itu anak kecil atau umurnya masih muda, walaupun dia sudah enggak bujang atau enggak garis lagi, enggak dirajam karena bukan orang tua. Paham maksudnya itu? Kan lafaznya tua itu kan wasyekh wasyekh padahal apa? Padahal hukumnya umum rajam itu laki-laki perempuan tua muda yang jelas dia sudah menikah, sudah menikah ya sudah gak bujang gak gadis lagi, itu ketika berzina apa? Dirojam, ditambah ditambuk 100 kali. Oh, ya bayangkan tuh. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ewa. Kemudian kalau seandainya yang berzina itu adalah laki-laki perempuan tua atau muda tapi masih gadis dan masih bujang, diapain? Ditambuk 100 kali kemudian apa? Diasingkan setahun. Itu gak mandang tua muda. Tapi kalau ayat itu kan dohirnya seakan-akan apa? Tua saja. Asyikhu wa syikhatu. Nah. Ewa kita lihat sini. fakat sabata fi sahihain. Sungguh telah datang dalam hadis sahihain riwayat Bukhari Muslim min hadithi Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, Abu Abbas, mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Nah, beliau ini umurnya masih muda tapi beliau terkenal ilmunya sangat apa? luas dan juga termasuk perawi hadis yang apa? yang sangat banyak. Amin ya. Al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabiyyi. Itu semuanya yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Di antara di antaranya apa? Di antaranya siapa di antaranya? Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas ini. Wa Anas wal Habru wal Habru. Habru siapa Habru ini maksudnya? Abdullah bin Abbas. Paham ya? Al-muktsiruna fi riwayatil athar Siapakah orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis ini? Abu Hurairah yalihi bin Umar. Abu Hurairah kemudian bin Umar. Wa Anasun kemudian Anas Malik. Wal Habru Abdul bin Abbas. Kal Khudri Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun Jabir bin Abdullah. Wa zaudatun Nabi Aisyah ummul mukminin. Paham tidak? Ya? Nah, itu bagus sekali pantunnya kalau bisa dihafal, dihafal. Mudah, pendek, singkat. Mudah bagi yang dimudahkan menghafalnya. Paham ya? Paham insyaallah ya? ya? Nah, syahidnya mana? Syahidnya ini hadisnya Ibn Abbas, Abdul bin Abbas yang digelari dengan apa? Mufassirus Sahabah, ahli tafsirnya para sahabat yang waktu itu memang berkah daripada doanya Rasulullah apa itu? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibn Abbas dalam perkara agama dan ajarilah ilmu ta'wil, eh, ilmu tafsir. Nah, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Hafsin Al-Faruq Qala beliau berkata, "Kana fima anzalallahu ayat rajam." Dahulu termasuk ayat yang Allah telah turunkan adalah ayat rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'aynaha. Kemudian kami membacanya dan kami memahaminya serta kami memahaminya. Wa'ayna itu artinya sama dengan fahimnaha. Aqalnaha juga fahimnaha sama. Paham tidak? Ya? Nah, barakallahu fikum karena Orang memahami dengan akalan itu. Paham belum ini? Nah, bukan mengangkali ya, bukan mengangkalinya bukan, tapi memahaminya. Kalau mengatakannya kami membacanya dan mengakalinya itu keliru. Paham ya? Kami memahaminya dan kami memahami kami membacanya dan kami membacanya memahaminya. Wa ra'ain wa wa'ain juga sama. Wa'ayai juga memahami. Nah, Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu. Waktu itu Rasulullah merajam, kemudian kami pun juga merajam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhsha in bin nas maka aku khawatir jika waktu berjalan panjang di hadapan manusia zamanun maksudnya zaman datang datang waktu yang panjang gitu di hadapan manusia an yakul qail ada orang yang berani mengatakan wallah wallahi mana najidul rajam fi kitabillah demi Allah kita tidak menjumpai ayat rajam dalam Al-Qur'an memang enggak ada kan enggak ada sudah dihapus lafadznya tapi hukumnya masih berlaku fayadillu bi tarki faridatin anzalaha Allah akhirnya mereka pun sesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah Taala turunkan kepadanya. Wa inna rajama fi kitabillah haqqun ala man zana. Dan sesungguhnya rajam itu dalam Al-Qur'an telah benar adanya terhadap orang yang berzina. Idza ahsana minar rijal wan nisa apabila dari kalangan nam laki-laki dan perempuan na barakallahu fikum hafizakumullah ahsan maksudnya sudah beristri atau bersuami nam wa qamatil bayyinah kemudian tegak hujjah tegak bayinah, tegak burhan, bukti. Au kana au al hubal atau atau dia tuh hubal, hubal itu hamil. Au i'tiraf atau mengaku, mengaku aku berzina. ya, tegak bukti mendatangkan apa bukti? Berapa itu? Arba syuhada, ya kan? Empat saksi. Kalau tidak mampu memberikan empat saksi bagaimana tuduhan tersebut? Yang nuduh cambuk enggak? Campur, campur. Kalau enggak enak sekali. Kalau jadi ya, campur sama Samanuna jaldah tambukannya itu. 80 tambukan. Nuduh kamu berzina ya? Buktinya mana buktinya? Pokoknya kamu berzina. Datanglah bukti empat orang, empat orang saksi. nggak bisa tambuk malah kena tambuk dia. Allah <laughs> musta'an. ya? Nah, harus datangkan empat saksi. Nah, barakallahu fikum, empat saksi yang terpercaya itu. Bisa dilihat kisahnya dalam surat An-Nur. Paham ya? Surat An-Nur itu ya. Surat An-Nur. Nah. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi tiga, per, tiga, tiga perkara yang sebagai bukti tadi ya. Tegak hujah, qamatul bayyinah namanya tegak apa? Tegak bukti, ada buktinya. Ada buktinya menyaksikan dan syuhudnya para saksinya ada. Pertama, tegakkan rajam nanti. Atau kanan hubal. Atau sudah terlanjur hamil. Otomatis kan ada kecurigaan di situ. Dari mana anak ini? Kalau nggak dari zina misalkan. Awil itiraf, itiraf ngaku. Itiraf mengaku, datang ke kodi, datang ke pemerintahan aku berzina. Wah, ngaku. Udah, Hukum asalnya kalau ditegakkan syariat tadi ya dirajam. Nah, barakallahu fikum. Wa hikmatun naskhil lafzi dunal hukmi dan tujuan atau hikmah dihapuskannya lafaz tapi bukan hukumnya. Yang dihapus lafaz ini hukumnya enggak dihapus. Ikhtibarul ummah untuk menguji umat ini fil amal untuk beramal. Menguji umat ini dalam beramal bima la yajiduna lafdahu fil Qur'an. Ini ujian besar ini. Untuk menguji umat ini apa? di dalam beramal dengan perkara yang tidak yang mereka tidak menjumpai lafaznya dalam Al-Qur'an. Sini, dalam Al-Qur'an enggak ada lafaznya kok. Kalau dia tuh istilahnya kan malah enggak beramal dia. Padahal jelas gitu loh. Dalam hadis juga ada diterangkan untuk masalah rojam itu. Tapi kalau mereka yang kan dalam Al-Qur'an enggak ada kok. Begitu. Oh, nah, barakallahu fikum. Wa tahqiqu imanihim dan fungsinya adalah untuk mewujudkan, untuk merealisasikan, mewujudkan keimanan mereka bima anzalallahu taala dengan apa yang Allah telah turunkan. Nah, aksahal Yahud sebaliknya atau kebalikan daripada keadaan orang Yahud alladzina hawalu kitma nasr rajam fit Taurah. Kisahnya ma'ruf. Nah, kisahnya ma'ruf ya. Nah, kebalikan dari keadaan orang Yahud yang mereka berupaya hawalu itu berupaya. Berupaya berusaha kitma untuk menyembunyikan nasr rajam. Dalil atau nas rajam mengenai rajam fit Taurah dalam Taurat. Kisahnya orang Yahud itu. Tangannya mana tangannya? Diletakkan tangannya Tangannya diletakkan pas ayat rojam itu. Paham ya? Setelah diangkat ternyata benar faedah bihi ayat rojam. Irfa, setelah angkat tangannya ditanya seperti itu. Kisahnya apa itu? Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam itu dulu na'am barakallahu fikum. Semula dia adalah apa? Orang Yahudi tapi masuk Islam. Berarti ya? Na'am barakallahu fikum. Itu kisahnya ma'ruf itu. Nanti bisa dilihat syarahnya itu syarah. Syarah apa? Syarah al-usul min al-usul yang syarah oleh al-mu'alif sendiri, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, Abdullah bin Salam itu al-Yahudi, Al Yahudi tapi setelah itu apa? Setelah itu kan beliau masuk Islam dan bagus Islamnya. Oh ya, ternyata apa ternyata? Tangannya diletakkan ini. Diletakkan enggak ada ayat rajam dalam Taurat itu. Tangannya begini. Setelah diangkat, angkat tangannya. Diangkat ternyata faidah bi ayat rajam. Mau nipu dia. Paham ya? Katanya enggak ada. Ternyata ada ayat rajam. Nah, barakallahu fikum. Asal yang ketiga, manus hukmuhu wa Dua-duanya dihapus lafadznya juga dihapus. Paham ya? Dalil yang dihapus hukumnya dan lafadznya. Itu yang ketiga ya. sekhi asri ar seperti dihapusnya dihapuskannya 10 kali susuan as yang telah terdahulu, yang telah lewat di hadis Aisyah radhiyallahu yang telah kita lewati kemarin. Hadis Aisyah ummul mukminin itu. Dulu kan termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an apa? Naam 10 kali nyusu atau 10 kali susuan ini untuk apa bisa diharamkannya menjadi mahram, paham ya? Paham itu ya? sepuluh kali. Mau ya 10 kali Rasul sampai kenyang tapi ya. Nah, nah itu dihapus nggak itu? Dihapus lapatnya juga dihapus, hukumnya juga juga dihapus. Akhirnya menjadi berapa? 5 khamsur rakaat. Nah, barakallahu fikum yuharrimna. Bisa membikin atau menjadikan mahram. Wa yanqasimun naskhi wa yanqasimun naskhu bi'tibari nasikh ila arba'ati aqsam. Sekarang penghapusan itu sendiri ditinjau dari an-nasikh dalil yang menghapuskan, paham ya? Penghapusan itu ditinjau dari dalil yang menghapuskan itu ada empat jenis atau empat macam. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kan ada dalil. Kemudian terjadi penghapusan yang yang menghapuskan itu apa? Terbagi menjadi berapa? Empat. Nah, dihapus dengan apa gitu loh. Al awal pertama, nashul Quran bil Quran. Penghapusan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa misalhu ayat al-musabarah. Contohnya ada dua ayat berkaitan masalah musabarah, na'am dorongan atau na'am barakallahu fikum anjuran untuk bersabar di hadapan musuh itu. Paham ya? Nah, itu kan masih ada lafadznya. Hukumnya juga walaupun hukumnya enggak berlaku tapi masih ada lafadznya. Tapi yang dihapus apa? Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an dihapus dengan dalil dari Al-Qur'an itu. Paham maksudnya ya? Naam. barakallahu fikum seperti kemarin yang itu yang apa? Nah, falana falana bashiruhunna itu juga termasuk. Falana bashiruhunna. Nah, maka sekarang boleh kalian berhubungan badan dengan mereka. Eh, ini mengenai pas eh, dalam artian apa? Nah, ayat mengenai Ramadan ya, mengenai puasa Ramadan. Karena waktu itu nah yang namanya puasa itu mereka kalau sudah malam itu apalagi tertidur baru bangun sudah enggak boleh makan lagi sampai besok. Awal mulanya seperti itu. Tapi ternyata kan dihapus. Ha? Eh, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar itu. Minal fajar menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya bebas kalau malam hari silahkan itu. Nah, malam hari silahkan mau makan, mau minum, mau apa saja silahkan. Tapi kalau sampai fajar setelah itu batal fajar enggak boleh. Masalah itu ya. Nah, fajar ini pun fajar apa? Fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Kalau fajar ada dua. Fajar kadhib sama fajar apa? Shadiq. Fajar kadhib itu kalau di ufuk bagian timur dilihat itu ada semacam cahaya putih tapi hilang lagi. Putih hilang lagi. Itu namanya fajar kadib namanya. Kalau fajar sodik dihilang hilang dia. Ada cahaya putih tiba-tiba putih putih putih putih sampai terang pagi. Nah itu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Yang kedua, asani naskhul Qur'an sunnah. Menghapus dalil dari Al-Qur'an dengan as-sunnah. Walam ajid lahu misalan saliman. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan dan aku tidak menjumpai contoh yang selamat dari kritikan untuk masalah ini. Berarti apa? Apalagi kita gitu loh. Paham ya? Nah, apalagi kita Syekh aja enggak tahu kok. Dalam artian masalah seperti ini kan perkara yang berhati-hati enggak sembarangan gitu loh. Nah. Asalis yang ketiga, naskh sunnah bil Quran. Menghapus dalil dari as-sunnah dengan Al-Qur'an. paham ya? Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an juga. Yang kedua, dalil apa? Dalil Al-Qur'an dihapus dengan as-sunnah itu enggak ada contohnya yang selamat dari kritikan. Yang ketiga, menghapus dalil dalil as-sunnah, menghapus dalil yang ada pada as-sunnah dengan Al-Qur'an wa misaluhu naskhu istiqbali Baitul Maqdis as-sabit bis-sunnah. Contohnya adalah apa? Penghapusan menghadap kiblat waktu itu, menghadap apa? Menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat waktu itu kan yang telah tetap dengan as-sunnah. Waktu itu mereka salatnya menghadap mana? Baitul Maqdis. Nah, Masjidil Aqsa. Dihapus dengan apa? Istiqbal Ka'bah as-sabit biqouli ta'ala dengan menghadap apa? Menghadap ke Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin. Yang telah tetap dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Palingkanlah wajah, wajahmu atau palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram tersebut. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Nah, karena kiblatnya kaum muslimin sudah. Nah, ini dihapus apa? Nah, sudah pindah ke ke Masjidil Haram atau Ka'bah tersebut. Ini dihapus apa maksudnya? As-Sunnah dengan Al-Qur'an. Apa maksudnya ya? Ar-Rabi' yang keempat, naskhus sunnah bis sunnah. Ini juga banyak. Eh, menghapus dalil as-sunnah dengan as-sunnah juga. Paham tidak ya? Misalnya hukum sallallahu alaihi wasallam contohnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyarati eh kuntu nahaitukum anin nabidhi fil awiyah Fashrabu fi ma syi'tum wa la tashrabu musgira. Dulu aku melarang kalian, nah, meminum nabit yang ada pada bejana-bejana. Paham ya? Naam. Fashrabu, maka sekarang minumlah fi ma pada apa yang terserah kalian, minumlah terserah kalian. Wa la tashrabu musgira, tapi jangan kalian minum dalam keadaan memabukkan. Berarti ada koyitnya. Minumnya silakan boleh minum nabit enggak masalah, halal. Tapi jangan sampai menunggu tiga hari ke atas ya, dikhawatirkan memabukkan nanti. Kalau sudah memabukkan nanti masuk dalam apa? Kullu muskirin haramun. Setiap dimabukkan itu haram. Paham ya? Nah, baik bentuknya tablet, kapsul atau bentuknya cairan atau bentuknya udara misalkan dihirup misalkan atau misalnya itu haram, masuk dalam kullu muskirin haramun. Setiap yang apa? Yang memabukkan itu adalah haram sehingga nanti masuk dalam pembahasan kias. Nabit itu haram kenapa? Dikiaskan kepada khamr. Ilahnya apa ilahnya? Ilah ma'is. ilahnya iskar mabuk kan. Nah, dalilnya mana dalilnya? Kullu muskirin haram. Ini caranya gitu. Masuk dalam apa? Kias. Karena kias nanti ada syaratnya, harus ada asalnya, sumbernya, ada faraknya, cabangnya, ada sebabnya, ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum itu nasnya. Harus nanti ya? Ewa. Hikmatun naskhi sekarang. Tujuan hikmah penghapusan ini apa? Linnasri hikamun muta'addidatun minha. Untuk penghapusan dalil ini ada hikmah-hikmah atau tujuan-tujuan yang sangat banyak. Minha di antaranya mura'atu masalihil ibad, menjaga kepentingan-kepentingan hamba, kita sering huwa anfa' lahum, dengan mensyariatkan perkara yang lebih bermanfaat untuk mereka. Paham ya? Dengan mensyariatkan apa? Ma huwa anfa' lahum dengan mensyaratkan perkara-perkara yang lebih bermanfaat untuk mereka fi dinihi madunyaum baik dalam agama mereka maupun dalam dunia mereka paham soal ini ya Ana ambarakallahu fikum seperti itu seperti yang pertama tadi eh, semula 20 ngalahkan berapa 200 kan keberatan seperti itu nah ketika dihapuskan yang itu diganti yang berikutnya 100 mengalahkan 200 lebih ringan enggak nah itu kepentingan hamba nah yang kedua atatawur fit tasri' hatta yablugha al-kamal. Atau tatawur? tawur perkembangan. Paham ya? Perkembangan atau berkembangnya dalam masyarakatkan hingga sampai mencapai kesempurnaan. Paham ya? Eh, tatawur, berkembang gitu loh. Berkembang di dalam masyarakatkan hingga apa? Hingga mencapai kesempurnaan. Masalah apa ini masalah, contohnya? Khamar tadi. Masalah khamar dulu apa dulu? Boleh, setelah boleh peringatan, setelah peringatan ada ultimatum juga di situ. Eh, dalam artian ada batasannya. Boleh mabuk kalau ketika enggak sholat. Paham ya? Semula dulu kan boleh, ya kan? Wa min samaratin nakhili wal a'nabi, apa itu? Naam. Apa dalam ayat itu? Wa min samaratin nakhili wal wal wal a'nabi apa? Tattakhiduna minhu sakaron. Itu lafaznya ya. Nah, barakallahu fikum dan dari buah-buahan kurma dan juga anggur maka kalian pun menjadikan darinya apa? sakaran itu khamr. Semula ini dulu halal awalnya. Berarti ya. Kemudian setelah itu datang ayat yang berikutnya lagi mengenai apa? mengenai hal tersebut la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam karena mabuk. Mabuk boleh tapi jangan mendekati salat itu loh. Paham ya? Masih ada unsur-unsur batasan di situ. Kemudian setelah itu apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, barakallahu fikum. Atau itu yang sebelumnya ya. Jadi mereka bertanya kepada kepadamu tentang apa? Tentang perjudian dan juga apa? Khamr. Kemudian fihi ma. ismun kabir wa manafi'ul linnas. Paham ya? Wa ismuhuma akbar min nafihima. Tetap dikasih tahu. Dua-duanya itu ada manfaatnya, ada dosanya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian barulah turun ayat yang terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu ridsun min amal syaitan fadzanibuhu la'allakum tuflihun. Naam, itu. Yang ketiga, ikhtibarul mukallafin bisti'dadihim. Menguji orang-orang yang dibebani syariat ini bisti'dadihim agar mereka bersiap-siap liqabuli tahawul untuk menerima at-tahawul perpindahan min hukmin dari suatu hukum ila akhar kepada hukum yang lain. Waridahum bidzalik dan agar mereka persiapan untuk ridha dengan keputusan tersebut. Ini kan perlu perhatiatin, Paham ya? Misalkan dulu nah barakallahu fikum karena kiblatnya awalnya ke Baitul Maqdis, ya kan? Untuk mengarah ke Baitul nah ke istilah apa? Masjidil Haram atau ke Ka'bah kan perkara yang mungkin berat ya bagi orang yang terbiasa itu. Akhirnya apa seperti itu? Persiapan gitu loh. Dalam artian untuk mereka itu agar bersiap-siap menerima perpindahan dari itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Yang keempat, ikhtibaru al-mukallafin Qiyamihim. Nah, menguji orang-orang yang dibebani syariat di kiamim dengan apa? Eh, perbuatan mereka atau agar mereka mengerjakan Fatih syukri dengan apa? pekerjaan syukur idza kana naskhu ila akhaf apabila penghapusannya itu mengarah kepada yang lebih ringan. Semula berat. 20 ngalahkan berapa? 200. Paham ya? Akhirnya diperingan 100 bisa melawan 200. 1000 melawan 2000. Berarti lebih ringan kan ke arah ringan kan? Wa wadhifatus sabr idza kana naskhu ila asqal awani. Ya, dan juga apa? Pekerjaan atau tugas untuk bersabar. Paham ya? Untuk mengerjakan tugas bersabar ini apabila penghapusannya kepadanya yang berat. Dulu kan halal khamr. Ringan itu? Ringan. Kemudian dinahal datang lagi datang sampai diharamkan khamr. Berat enggak? Berat. Bagi orang lain itu berat. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu sabar. Paham soalnya? Ya? Dengan ini berarti kita sudah kita selesaikan pembahasan masalah an-nasikh wal mansukh dan sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum hafizakumullah idza ja'al lafdu an-nasikh wa ja'al lafdzu al-mansukh na'am barakallahu fikum hafizakumullah wajaba al-amal bin nasikh na'am duna al-mansukh apabila datang lafaz yang lafaz itu adalah penghapus kemudian datang juga lafaz yang dihapuskan maka wajib kita beramal dengan penghapusnya nah, bukan beramal dengan yang dihapus barakallahu fikum